Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil malikil azizil wadud Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud Wassababil a'adham likulli mawjud Sahibul liwa'il hamd عالي الأسمى ومقام المحمود وعلى آله وصحبه إلى يوم معود أما بعد أيها السادة سادة الأعزاء الفضلاء ingkang kula hormati para sesepuh bini sepuh para alim ulama mugi para habaib khususipun pun Pak Kyai Asrawi sak keluarga Gus Ali panjeni pun Habib Jaafar Al-Musawa Habib Ahmad bin Zain Al-Attas lan sanes-sanesipun ingkang boten saged kula sebatake salah satu pun. mungkin yang kula hormati Bapak Kapolda Jawa Tengah atau yang mewakili Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan Bapak-Bapak Muspika, Bapak Camat dan Ramil, Pak Kapolsek, berserta staf dan jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, sak perangkat pun, Bapak-Bapak RT RW, panitia penyelenggara dalam rangka untean Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nembe mawon kita mendengarkan untian-untian mutiara Ad-Duror wal-Ghuror yang disampaikan oleh Al-Habib Ja'far Al-Musawa Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan-kemanfaatan kepada kita semuanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Apa sih sebenarnya Maulid Nabi itu? Maulid Nabi bukan sekadar bacaan atau dengan alunan-alunan suaranya. Karena kalau kita ambil kalimah maulud, maknanya kelahiran. Kelahiran baginda Nabi bukan kelahiran seperti kita semuanya. kalau kelahiran kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beriman ada kalanya yang mau ada kalanya yang beriman tapi kalau kelahiran baginda Nabi wajib bagi sunatillah azza karena apa? untuk diangkat menjadi rasul untuk diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi kelahiran baginda nabi adalah wajib. Maka dengan peringatan Maulidin Nabi adalah kita memperingati an-nubuwah peringatan al-bi'thah firisalah mustahil kedua-duanya bi'thah finubuwah atau firisalah terjadinya nuzulil Quran terjadinya hijrah tanpa proses kelahiran pasti melalui proses kelahiran. Itu maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita memperingati di sini, dimanapun, tidak ada batasan hari atau batasan bulan dalam memperingati an-nubuwah warisalah. Jangankan Maulid Nabi Ada lagi ulang tahun perkawinan perak Tidak cukup itu nanti tambah tua Ulang tahun pernikahan emas Diulang Kedua orang yang telah memperingati tersebut akan menikmati yang pertama bagaimana ketika menggapai mendapatkan satu pasangan yang tidak terlepas dari kemanisan dan kepahitan. resikonya orang bercinta ada kalanya yang tidak disetujui oleh kedua orang tuanya tapi dengan semangat yang luar biasa sehingga mampu menggapai dan menjalankan pernikahan ketika kita memperingati nikah mas karena sudah umur akan memperingatkan dirinya yang sudah ziyadah fil umur. Itu pun resiko. Karena apa? Tanggung jawab kita belum tuntas. Melihat kebesaran, melihat anak-anak kita belum ada yang dewasa, ada yang belum dewasa. Namun sudah berhasil entah itu dalam studinya atau hal yang lain diperingati kawin perak ataupun kawin emas, orang tua ini tidak akan membanggakan atas perkawinan karena yang diulang, tapi akan menjadi ibroh. Percontohan terhadap regenerasinya. Memang yang namanya mau idotil hasanah itu banyak di mana-mana mau idotul hasanah memberikan tausiah tapi mampukah dalam mau idotul hasanah entah itu pembicara itu sendiri seperti saya dan mustamiin para pendengar bisa mencetak bukan hanya mu'idatul hasanah tapi uswatul hasanah ketauladanan kalau mau idatul hasanah kathir jiddan tapi uswatul hasanah ketauladanan itu yang paling sulit karena apa praktek langsung itu baru kelas orang tua kita memberikan ibroh percontohan Bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Rasulullah tidak perlu dimauludi, malah beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperingati hari kelahirannya puasa, tirakat. Tapi di sini tirakat adalah pendidikan untuk kita bagaimana setingkat Rasulullah masih menekan supaya hati ini tidak gejolak padahal Rasulullah orang yang sangat disucikan oleh Allah Ta'ala dohiron wa batinan tapi masih memberikan contoh tasfiyatil kulub wa tazkiyatin nufus bagaimana cara membersihkan hati hati dan bagaimana cara membersihkan, memperbaiki nafas nafsu itu tadi. Contoh diri saya. Saya tidak mau mencontohkan orang lain terlalu jauh. Pembicara ini atau tausiah ini akan dibawakan oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Fadil ini beban mungkin yang ininya tidak pas Rora itu ngerti nih aku alim Bukti nih nyebut aku al allamah oleh satu gelar, satu panggilan telah menjebak pada dirinya sendiri. Terkadang kita tertipu dengan kalimah al-fakir untuk mengundang panggilan alim. Ini dunia tasawuf titik. Al-fakir menawi al-fakir yai menawi al fakir yai iki al fakir ning di kula tiyang sing fakir terkadang untuk mendatangkan satu panggilan alim karena apa rata-rata wong alim mesti nyebute al fakir jadi wong alim iku bisa diarani wong alim krana tawadhu'e nyebutake al fakir. Oh, nek wong alim tenanan guru rumangsane bodho. Iku wong alim kejebak dalam permainan nafsaniyah. Wa illa kutsiyah yang suci wa imma setoniah kita tidak tahu jebakan-jebakan Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ambil satu kalimat enteng nih Yang pertama menunjukkan kebesaran pun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tidak boleh melupakan sejarah. ayat biasa diwocok terutama nek wulan rojak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. wa ila akhiril ayat ini ayat hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dikawiti dengan kalimah subhana moho suci Allah Dengan kalimah maha suci Allah ada juga perbandingan dengan kalimah menggunakan wawu osam Ini mau ngaji ini ini ngaji. Koyoto Allah Ta'ala sumpah dengan langit, sumpah karuwit witan Apakah Allah Ta'ala butuh langit? Oh, rah. Allah Ta'ala tidak butuh disaksikan oleh langit. Tidak. Wassama iwat torik. Wawu ni wawu kosam Demi. Kau kau Ta'ala sumpah nganggu nama makhluknya mustahil. Tapi di sini yang dimaksud wassama'i demi langit yang aku ciptakan dengan kodrat irodatku tanpa tiang dan aku tidak memerlukan pertolongan ini ku maknanya ngoten dudu wassama'i demi langit loh tidak dibarengi lagi watorik demi jalan ada apa di jalan ini sampai diangkat dening Allah taala jadi sumpah Allah taala nggo ake karo sing disebut untuk apa dipelajari langit kok ana dalane jalan itu apa di situ beberapa juta planet beberapa miliaran bintang-bintang. Di situ juga ada jalan wasyamsi tajri li mustaqarril dzalika takdirul azizil wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim wasyamsu la yambaghi laha an tudrikal qamar wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun besarnya matahari, besarnya bulan, besarnya bintang tidak sama. Tapi dalam satu rel yang sama, di tengah-tengah ada satu titik adunya yang peredarannya putaran ini 360 derajat. Dari bintang per bintang mengeluarkan satu cahaya anehnya di dalam watorik itu sendiri tidak bersentuhan antar cahaya dengan cahaya. Kalau ini bisa bersentuhan akan meledak jadinya meteor. Ilmu lu nih. Kita membayangkan bagaimana kalau matahari dengan bulan kalau bersentuhan liwat satu detik saja Ini peduli di Rasulullah luar biasa termasuk sholatul kusuf kepedulian Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin ono geraha ono kok Rasulullah sholat di samping bau tadi ini pun kejadian putrani pun Sayyidina Al-Qasim atau Ibrahim Rasulullah menjalankan. Supaya apa? Aman dijaga oleh Allah, tidak bersentuhan antar planet-planet, bintang-bintang dan bulan matahari, Rasulullah cawe-cawe, iki kine salah rile opo tumibone ning dunyo iki. Jauh jangkauan Rasulullah. Nah awa dhewe mikirin sesaat-sesaat terus Rasulullah tidak. Dan di dalam batorik itu sendiri bagaimana pengaruh daripada sinar matahari yang menyentuh di bumi ini pengaruh ultravioletnya yang kepada manusia, yang kepada pohon-pohonan, yang kepada tumbuh-tumbuhan, yang kayak imunusonik itu kayak rambut. Kenapa kasih rambut? Mengkilap. Mengkilapnya ini bisa menangkis pantulan ultraviolet yang akan mempengaruhi oleh manusia. Kayak rambut. Nah itu. Begitu juga hidung nih gitu loh. Ada rambutnya. Ikuti di antara nih. Daun-daunan ada penangkalnya dikasih duri. Yang berduri. Sing kasat ada penangkalnya. Sing buatan sing alus nggih wonten mengkilat. Untuk nopo menepis pengaruh yang kurang baik dari pengaruh ultra violet. Iwak sing ning segara dikei sisik. Kita nek ningali ten akuarium ikan itu seolah-olah sisiknya tidak bermain, padahal sisiknya ngoten. Itu membuang pengaruh pantulan-pantulan cahaya yang kurang pas. Satu. Ikan yang tidak diberi sisik, tebal kulitnya dikasih lendir, koyoto, tongkol, cucut, makan pari maka disunahkan kalau kita makan ikan-ikan yang tidak bersisik ngumbai ke sing bersih tenanan karena jangan sampai kita keracunan itu sing akibat ibu makan ikan tersebut langsung saawak gatel atau muncul alergi nah, pengaruh Kalau kita kupas ini surat niki, sebab surat niki ini mengandung astronomi, anatomi manusia, ngandapi geologi, vulkanologi ada di dalam surat wasama iwat torik wa ma adraka matorik an-najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanduril insanu mimma khuliq khuliqa mimma iddafik yakhruju min baini sulbi wataraib lengkap lah itu kita kembali datang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam anatomi yang diterapkan yang diberikan kepada Rasulullah fal yanduril insani min mahulik ya ora padha karo awake dhewe yang lebih rapi luar biasa Rasulullah niku ora duwe balung centong andap niku wingking gak punya awake dhewe balunge loro kene loro kene loro Rasulullah wungkul setunggal Podo dan podo. nah ini jadi kita kembali lagi dalam masalah tahu kalau Rasulullah diberi kedudukan yang luar biasa oleh Allah Ta'ala memberikan ibroh kepada kita ben ojo bangga niki kaki Rasulullah Kita sudah dipanggil al-arif billah dan sebagainya kagok terkadang. Serba salah nampani seolah-olah menerake. Rasulullah tidak. Rasulullah subhanalladzi asra bi abdihi wa subhana nuduh keluar biasa ini pun kekuasaan ini pun Allah taala pun mengangkat Rasulullah memperjalankan dalam Isra Mi'raj ora butuh tangan liya. nek awake dhewe kira-kirane munggah ning langit butuh pakaian kaya astrono apa astronot astrono Rasulullah mboten sandale katut nunggangi buruk kita bayangkan angin iku kaya ngopo nganggo pesawat jendelane dibuka kabur kabeh sak penumpange Jendela mawon tuh cilik jendela pesawat. Niku nek di belak pesawat, wah pun kutu-kutu halang petogo bubar niku. Dan kecepatan bukan tiga kali suara. Kecepatan yang sangat tinggi yang tidak bisa diukur. Subhanallah. Jawabnya. Hah? Lah. Jawa napa? Sub ora iso diakar nganggo iki. Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa yang dimaksud abdi? Kanjeng Nabi. Kaluhanipun Allah taala sing sempurna maknane. Dudu wong sekadar makna abdihi. Kaulane Allah taala titik podo Kanjeng Nabi ku podo karo dewi jari sopo ini Kanjeng Nabi menusa biasa jur awai dewi ku apa wis kula tak Rasulullah itu manusia biasa, betul. Nek Rasulullah manusia biasa, jur awai dewi ku apa? Dah iku aja. Ringkesan. Ora dijawab doa doa apa dianggape wong sing terima wahyu kuwi iso sembarangan apa piye kok ora pinilih lho niki artinya kaula kau kaula sing banget sempurna makom ubudiyahnya pangkate abdulil khalqillah wa ahsani khalqillah wa ajalli khalqillah kabeh keistimewaan Kanjeng Nabi diringkes diri Allah taala ning jerone kalimah ab abdihi. Ini. Kaping pun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa awa edewi ku ben ceklan waton ojo nganti kelangan waton. Apa sejarah? dari Masjidil Haram. Ada apa di Masjidil Haram? Ada tapak tilas para ambia khususnya Nabi Allah Ibrahim yang membangun Ka'bah diperintah dening Allah Subhanahu wa taala uri uri niku ben aja nganti umat iku kepaten obor margo kelangan sejarah. Daniel iya sampai tekan Masjidil Aqsa sama karena sumber sejarah ambia ma bainal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Nih. Lajeng pangkat Kanjeng Nabi Malik dibuktikan nalikone Isra wal Mi'raj ringkas mawon Kanjeng Nabi diparingi tugas seket waktu Dalam makomati tawadu wal adab, Rasulullah tidak menjawab. Duh Gusti umat kuat. Ora, oh, tidak. Begitulah hebatnya tawaduknya Rasulullah terhadap Subhanahuwataala. wa ta'ala. Dihormati sik sing merintah. Baru makomati syafa'ah mundur makomati syafaat, tapi ada rahasia Nek kanjeng Nabi niku pertama kali sowan ngadep datang Allah Ta'ala niku oleh-oleh luar biasa nopo asyaraf kemuliaan wal iz wal jalal wal jamal wal anwar wal asrar keparingan saking Allah Ta'ala dimasukkan fi lubbihi ten atine sumber atine ake ten kolbi Nabi sallallahu alaihi wasallam mandap saking beriku ketemu Nabi Musa ngerti nih Nabi Musa iki ngadep ring Allah taala dudu sembarang ngadep kecepretan jenengan nih ketemu ulama mandeng ngoten mawon ningali pirsani sak kedep netro senajan hadis ku doif niki kangge kula manadhara ila wajhil alim sa'atan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadharati malakan yastaghfiru lahu ilal yaumil qiyamah ten kaca songo ten kitab tangkihul kaul Sapa sing mirsani praupane wong kang arif billah sak kedep kelawan bunga moko nalika niku Allah taala menciptakan malaikah malaikah niku wau sujud ila yaumil kiamah nyuwunake pangapura kanggo wong sing mirsani wong kang alimum billah lho niku hebate niku kangge awam kaya kula lah niki kanjeng nabi pripun Kanjeng Nabi langsung. Makomati syafa'ah tumbuh. Kanjeng Nabi ngadep malih. Ngadep malih. Dikurangi limo. Setiap ngadep tambah ilmune, tambah nurnya, tambah asrornya, tambah kebaikan dan segalanya mendapat saking Allah Ta'ala. Mundur malih Nabi Musa oleh neh. Ini contoh. Nek ana wong tesan sowan karo para ulama, sampean cari ngrungu ziarah ning anu ya. Ning kula madak madhakake padha karo pangeran ora. Oh, Masyate apa? Teko yai sampean ziarah ten Gus Fek utawi ten Bahali sinten Mbah Yai sinten Kang aku dicepret ya Kang oleh-oleh nasihati yai ku apa jur kanggo bacaane aku tak korban ilallah ku apa eh, iya hasilnya gede Nabi Musa sudah memberikan contoh. Nabi Musa butuh ring kanjeng Nabi. Nikilah. Sehingga kanjeng Nabi bola bali bola bali margo diparingi seket waktu. Bukan kanjeng Nabi tawar menawar. Niku kersane gusti. Kok kanjeng Nabi tawar tawaran? Singgawi kowe, wah kowe. Berarti pertama kali Rasulullah Nabi perintah sakit waktu tibone mung selimang waktu bolak-balik dikurangi sing kula takoni Kanjeng Nabi sakit panggih kalian Allah taala mirsani sowan dateng Allah taala ping pinten kron kurangi limo kurangi limo dados Kanjeng Nabi ping sedoso niku sebab sakit waktu Lene sekaligus wong diparingi gangsal tok umpamane ngoten niku. Lah ya Kanjeng Nabi mung kepanggih dhateng Allah taala mung kaping sepindah. Niku hikmahe seket wak seket waktu temriku. Lah nikilah pangkat-pangkat ingkang luar biasa ingkang dipun paringaken Kanjeng Nabi menerimanya dengan boten kulo kita bangga poso kanjeng Nabi untuk memberikan contoh kepada kita bila mana kita mendapatkan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa memanfaatkan menggunakan Bagaimana maulud ini termasuk Maulud ini bagian daripada ucapan kesyukur kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita keparingan sebab iman wal Islam niku sebab kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lan sebab pewaris pewarisnya kita harus mensyukuri. Lah syukur itu perlu disiarkan. Lewatan. Ane kanjeng Nabi wau boten niki kangge niku hakik e kanjeng na Nabi. Lah kita sebaliknya mendapat sebab saking kanjeng Nabi anugerah saking Allah Ta'ala nikmatul iman wal islam mari kita belanjakan sebagai kepanjangan tangan perwujudan rahmatan lil alamin. Lah ini hebatnya. Lah ini gila. Luar biasa teman. Tetes kanjeng Nabi adalah manusia luar biasa. Bukan manusia biasa. Nah, temeriki wajib. Eh. Tapi hebatnya ditempatkan dilahirkan yang kulturnya belum maju ning tiangnya pun intrek ngoten lho dunia perdagangannya, ilmu obat-obatan, dunia pertaniannya. Oh, jadi kira di zaman jahiliyah itu berarti wong ibu Bukan. aneh wong bodoh cukup Qur'ane bahasane ora usah dhuwur-dhuwur. Sedengan mawon ah, sing Tapi balaghoi Qur'an akeh sing dhuwur tenanan mantik bayan ma'anine nahune sorofnya luar biasa lah kok cukup sing ngoten dhuwur kanggo nglayani wong bodho ngoten tok niku pripun kalau toh dunia Arab tidak ahli bahasa, ahli mantik, ahli bayan, ahli ma'ani. Tidak mungkin Qur'annya luar biasa begitu hebatnya. Niku menunjukkan Al-Arab sudah su'arok pada waktu itu. Ahli syair luar biasa. Wong ahli syair niku ora gampang. Kuduruh ilmu arutnya. Ta'allam fa innal ilma zaidun li ahlihi wa fadlun wa inwanun di kulli mahamidi. Coba wa kun mustafiddan kulla yaumin ziyadatan wasbah fi minal buhuril fawaidi sak piturute lah rada lali kula syairnya luar biasa burdah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain terus wal fariqaini min urbi wa min ajami nabiyun al amiru nahifala ahadun abar rafiqalila minhu wala na'ami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami bukan muktahimi mau se mukta muktahami ah lari ke paham ya di kenapa likulli haulin ahwali ahwali muk muktahami bukan muktahimi nahune kangelan pun wis pokoke diwaca nurut ngoten mawon penah dinahuni malah repot sing ora paham niku malah luruwet nggih ah niku gampang niku itu satu contoh makanya nopo Qur'ane ketika itu dunia Arab kaget melihat bahasa yang inggil yang tinggi sekali. Lah iya mustahil lah. nek wong bodoh kok bisa ngerti Quran niku bahasa sing tok. Puniku mawon. Tapi mengapa mendapat predikat jahiliyah? Predikat dicap jahil itu dicap bodoh, margo teko pinter. contoh contohnya kalau ngomong anakku sarjana ngono tapi terkadang saya metu bodoh nih. Loh, padahal sarjana. Mesti dibuduk-buduk akhir-akhir. minggu. Ah nih. Lah di zaman semonten dunia Arab sama. Mendapat predikat jahiliyah keranten nopo fanatisme yang muncul gobailisme suku niku ngungkuli karo kebangsaan nih, arep ngungkuli seolah-olah jadi cinta bangsanya lebih rendah, lebih tinggi cinta kepada sukusmenya. Jadi ini wis titeli pinteri kaya ngopo nang zaman semonten pinter dagange dan ahli sebagainya terpaksa pintere digletakno dhisik katut karo rombongane. Engko gampang pintere dinggone. Niki jahi jahiliyah. Ya, Nika salusur. Lah kanjeng Nabi diturunake wenten daerah yang pergobail kobail mempunyai sifat yang berbeda. Ini sing pertama dihadapi. Tapi karena menghadapinya dengan apa? Akhlak, al-adab, uswatun hasanah. Dan rahmatan lil itu hebatnya. Sehingga ditiru oleh siapa? Bagaimana wali sembilan pada waktu itu. Eyang-eyangnya saking negara diturunake India melalui India dahulu. Mengapa melalui India? Ya silahkan saja yang mempunyai pendapat dari tanah Cina. Monggo, wong sejarah. Cuma kalau tak cerita saking India kekuatan dua agama sing top kuat niku wonten India. Hindu Buddha bersumberkan India. Yang yang wali sembilan mempelajari. Oh iki ngene, iki ngene, iki ngene. Buddha berkembang di negara Cina. Hindu banyak berkembang di India. Sehingga wali sembilan mempunyai manajemen sangat rapi sekali. Ketika masuk ke Indonesia, penak sakit melebu. Iki kene bidangnya, iki ini kesenian. Gawe pat, dandang gula, pangkur, parijoto. Oh yang di sini pertanian. Bagaimana para beliau masuk mengajarkan nopo pun dunia pertanian, parine ben apik gimana, pupuknya gimana, semua mempunyai manajemen yang rapi, Syarif Hidatullah ahli strategi. Masuk, tidak ada titik permusuhan. Oh, terus film umpamane lumba-lumba ten film. Mawali sawo adu keris iso mlaku dhewe metu teko sinare biar ngono adu sinar ya ben ngono-ngono kira wis permuan permungsuhan dhisik secara tidak langsung Loh, tidak dengan dunia perdagangan dan lain sebagainya yang ahli perdagangan Makanya wali sembilan manajemennya rapi. Damai. Islam is peace. Islam adalah damai. Bukan Islam is pedang. Oh, Kanjeng Nabi nalika hijrah maun sing dibangun ekonomi bukan ngasah senjata masjid, sarana pendidikan, dunia pertanian, dan sebagainya. Ini memberikan contoh keteladanan kaki kita semua menjadi uswatun hasanah. Coba gali sejarah. Nah kalau tidak ada maulud Yunus sewu mawon, weruwe dhewe Kanjeng Nabi dilahirkan Madinah tahun gajah, eten Mekah tahun gajah, lima tahun gajah sedo ten Madinah disareake ten Madinah wassalam Kanjeng Nabi diutus dening Allah diangkat dadi nabi dadi rasul nekake ilmu syariat rekod hakikat ya rukun iman dan Islam dan ihsan keparingan wahyu diangkat rasul umur sekian wassalam tapi dengan adanya maulud kitab-kitab maulud sesuai dengan hadis-hadis yang dikumpulkan, kita tahu siapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam sehingga menjadi umat tidak kepaten obor. Sampai kanjeng Nabi Dawuh di dikrusolikin tanzilur rahmah. Kita menceritakan orang yang soleh-soleh sebab turunnya roh rahmat dan ketika turunnya rahmat kita baik di situ pintu mustajabah terbuka dikira apa dengan kita mengenal kanjeng nabi keduren dan ulama mawon kita sering menceritakan Mbah Ki Soleh Darat, Ki Ridwan, Ki Muhammad Nur Sepaton, Kiai Sahli, dan beberapa tokoh Kiai Ahmad Demak, Kiai Suyuti Demak, Kiai Hambali Demak, Lajeng Mbah Ki Abdul Munadi Gubuk, Pulaman dan tokoh-tokoh Mbah As'ari Kaliwungu, Wali Mustafa Kaliwungu, Wali Syafa Kaliwungu, Mbah Kiai Rukyat, Kulo ra cerita Habib, Habib wis kakean. Mun kathah. Ning sejarahe para yai niku melas. Akeh sing padha ilang. Nek para habaib mboten perlu para habaib pun kathah sing nyadet. Pamenika wonten hall bulan-bulan wangsul niku padha dijadeti. Aning kiai-kiai kita niku wau mangkik sejarah hilang suwi-suwi Fatihah ilah hadrati Mbah Mbuh Al-Fatihah. Margo kepaten obor. Sing babat tanah kene ku sapa biyen? Sing gelar Islam ning kene ku sapa? Raruh. Pikirlah, Ditarik marih lebih luas iki sing ngandil merdekake bangsa iku sapa dari belenggu penjajah dan kebodohan kuping kula niku mun arang-arang mungkin saking budheke mungkin Ila hadrati kanjeng pangeran Diponegoro tengku marcik ditiru Bukarti nyejut nyadi nyejut muti Imam Bonjol Bukartini bagi Soleh Darat Kiai Mojo Jenderal Sudirman mbuh ini diaran-aran iki ten pundi ini Nopo malih makanya situsnya sudah mulai hilang. Titik-titik sirik, titik-titik sirik. Sirik itu ono. Oh, jadi anggap kesirikan kurano. Kader bobot itu yang menikah wau. Sing terkadang banget yang tipis. Sakit mawon tuh mindak datang ke sirikan. Sakit. Ono kuburan, rano kuburan. Sakit mawon. Oh sing ngelakoni sirik mikuraku kurang kudu kuburan kok. Apa sing ngarani ku muncul teko kuburan. Sampai tekani kuburan bubar. Loh. Kuburan iso teko dewi teng dalam jenengan. <laughs> Pocong putih ngoten. Ah, lah salam niku. Nggih. Eh, wong napa malih niku? Ngen kula niku wonten tiyang gonor. Cekekelen niku nggih badhe laporan ten kelurahan mau omahe kecolongan niku cara jawane maling niku rak pandung saking gugupe ngundang Pak Lurah beda Mas Pandung nggih kula kelurahan kok maksudnya Pak Lurah nggih kula kemalingan malah kualik ngomong Mas Pandung nggih kula kelurahan lampun tekan niku wong tiyang gonor lah niku kira-kira kuburan teko teng jenengan ngoten jendela mawon ngoten. Poconge tok sing katok putih ngoten. Eh maca tawut audu audu mboten tekan-tekan. Iya. Nggih. Wong kula nate diwedeni pengrasane mlayune kenceng sing utuh ten tempat kok. Lha niku. Tetes masalah kesyirikan orang usah kok kuburan terus jadi sasaran. Dulurku tau umpamane teko, teko di, mau bocah, Beb. tindi, Teko dokter itu Allah itu. Terus ini ini nek kau teko mono, out Beb lu gak pakai umur dokter buat pangeran. Niki ucapan bisa ngundang sirik. Anak mereka orang ada goreng dokter kono ah mati. La ilaha illallah. Apa kunci ini mati dokter? Aku dia gak ngombe unjuk obat iki, ah, ya, ayah aku sing lempuro terus ora iso apa-apa. Dengok orang ora sini wesine. Lha Niku ora krasa ngundang kesirikan niku ora krasa. Pikiran apa? Sing mati ya makhluk, sing urip ya mah makhluk. Ora ono bedane. Apa dikira nek tiyang urip niku sekabehane nek Allah taala ora ngresake apa iso? Loh, terus kesirikan itu tidak harus muncul kuburan itu tidak. Saya kok kuburan jadi terus sasaran kesuwi-suwi amarga ngecap sirik gue ditakut sirik hilangi bongkar akhiri situsnya hilang bukti sejarah hilang Ini nek pun kedadian ngoten bangsa umat iki akan kehilangan sejarah. Setuju sampean? Oh kehilangan sejarah setuju. kejebak Kalau tak takon, jenengan kehilangan situ sejarah setuju mboten? Lah cocok nek ngoten. Ah. Eh, itu tanda bukti sejarah kita. Bekas wong sepuh-sepuh kita. Nah kalau kita sudah kehilangan sejarah, akhirnya jadi bongsor rapuh mudah dibenturkan, mudah dijeblokake, mudah dikileni, ojo maneh kok sanes kampung, tunggal kampung beda ART mawon bisa mawon tawuran margo kropos. Niki nek pun ngoten pripun bangsa. Napa mboten Allah mahdina fi mahadait. Maca kunut nazilah. Niki sing kula kuwatirke. Wonten hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bakal turun telung perkara yang wis terjadi tenatase umat. Apa? Umat niku pun melayu teko ulama. Allah taala yang pertama badhe ngangkat barokah saking bumi. Bumi Bumine tinjot panas. Udan sak trelapan pirang dina udan tok banjir. Pantese banjir niku udan seminggu rumiyin arane banjir udan telung dino telung bengi utawa seminggu niku mrecek lembe wenten banjir lho niki udan lembe pirang jam kemercek banjir entah eles ten pundi asare banjir boten ketinggal ketinggale kering niku nuduhke barokah sampun tiang nah, wonge yo ya getas bumine ya getas panas wit itan ijo niki disumet berketek rumiye narang alang sing kering ngoten dibakar niku mung mloncok temriki kemawon mboten saged nular margane napa bumine adem sing bakar adem sing dibakar adem saniki sing bakar panas bumi ini panas sing dibakar panas sebab wis kelangan baro lah nek wis adoh karo Kanjeng Nabi kados pundi wong adoh karo ulama mawon kados ngoten kedadiane Nikilah perlu pun hal untuk memperingati supaya kita tidak menjadi umat dan bangsa kepaten obor nek tiang pun caket karo ulama kepantulan cahayanya insyaallah maksiat niku piyambak sumingkir karena nopo kita derek ulama ulama derek kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jare bahasan maksiat niku ten ngajeng kula ngoten ora dilirik karena nopo sing dilirik ulama ulamae sing dilirik kanjeng Nabi memberikan uswatun hasanah terus. Akhirnya maksiat isin dewi kaya jacilik. ini niku nek jugel balik jugel balik nek jenengan keploi bocah niku semakin dadi. Nek cara pekalongan onggrongan. Wah, mencat asik. Tinggal mawon panteng mawon leren. Orang usah digetak, orang usah apa. Dinengno mawon kesel lirih. Lihat ngoten. Tapi nek terus ayo nang aduh pinter ya. Aduh aduh aduh aduh semakin dadi. Malah kayang muter-muter maksiat ini terus niku. Mboten ditingali ah sel liren piamba Keranten apa? Kita lebih banyak melihat datang para ula, ulama. Inilah hikmah daripada maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah pun peringatan hal-hal ulama as-salihin. muga-muga kita digolongake tiyang kita yang muhibbin, ingkang mahabbah dhateng para al-ulama, dhateng mahabbah dhateng para aulia, mahabbah dhateng ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mahabbah dhateng para sahabat, mahabbah datang ahli bait Nabi, mahabbah datang khusus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku pintune demen datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula dipun tetepake iman Islam, husnul khatimah ba'da tawil umurona, diparingi berkah umure, berkah rezekine, berkah putra-putrine, dados tiang-tiang kang soleh, boten ngisin ngisin nakit yang sepuh kalih boten ngucewa akit yang sepuh kali, boten ngisin-ngisin ke yang iyange boten ngisin-ngisin ke poroyai, yai boten ngisin-ngisin ke gurune boten ngisin ke kajeng Nabi benjang ingar so dalem Allah Subhanahu wa taala kirang langkung yang sakit saged kula sampaike mugi-mugi Allah taala mari manfaat Bidini wa dunia wal akhirah kurang langgung pun wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh